السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Segala puja hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. karena dialah yang memberikan segala-galanya. Kecerdasan yang ada di diri kita adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Keimanan dan ketakwaan kita juga berasal dari Allah Jalla Jalaluh. Dialah Rabbul Alamin yang setiap rokaat sholat kita kita senantiasa menyatakan bahwa hanya Allah yang pantas untuk dipuji dan segala bentuk pujian dan sanjungan hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa dan seharusnya memuji dan memuja Allah memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalalu. karena segala hal yang kita hadapi hanya Allah yang bisa menyelesaikannya dan juga kita memohon ampun kepada Allah Jalla Jalalu. dari segala perbuatan dosa dan nista yang hampir senantiasa menghampiri kita ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan dan mendikte kepada hati kita hal-hal yang dibenci oleh Allah sebagaimana kita juga berlindung kepada Allah karena hanya Dia yang dapat melindungi kita dari keburukan dosa-dosa dan amalan kita. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Jalla Jalaluh yang, di, yang dibimbing berjalan di atas jalan yang lurus menegakkan agama Allah ini demi Allah walaupun sejuta preman, sejuta penjahat, sejuta setan dan iblis datang untuk menyesatkan dia, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Fala mudillalah. Namun sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, karena salah memilih teman, salah pergaulan, salah datang ke pengajian, atau kelahar hal lainnya. Walaupun sejuta ustadz, sejuta kiai, sejuta doktor, datang memberikan petuah kepada orang ini untuk meluruskannya dia akan tetap berada di kesesatan itu kecuali Allah mengizinkannya. Karena fala dialah tiada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu dalam setiap sholat kita pun kita meminta kepada Allah memohon rahmatnya yang luas agar dia tetap memberikan petunjuknya kepada kita. Kita mengatakan ihdinas siratul mustaqim. Bimbinglah kami untuk berjalan di atas jalan yang lurus ya Allah, di atas agama Allah ini. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian dari kita kecuali pencipta kita. Kecuali yang memberikan rizki kepada kita. Kecuali yang memberikan mata kepada kita. Maka saya bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah. Kecuali hanya Allah Jalla Jalalu. Sebagaimana dia Esa dalam memberikan rizki. Dan dia Esa pula dalam pengabdian yang harus kita berikan kepadanya. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah, hijrah ke kota Medina, wafat di kota tercinta. Beliau adalah hamba. Beliau manusia biasa. Tapi Allah memberikan wahyu kepadanya dan mengangkatnya sebagai Rasulullah, utusan Allah Jalla Jalaluh. Dia adalah manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dia adalah manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Dan kesaksian kita saya Muhammad adalah utusan Allah menuntut kita untuk mempercayai segala informasi yang disampaikan oleh beliau, untuk taat kepada perintah beliau, untuk menjauhi semua larangan beliau, dan yang terpenting dari semua itu menuntut kita untuk tidak beribadah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, para ustadz, para kiai, mereka adalah pewaris Nabi yang tugas mereka adalah menyampaikan warisan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tapi tetap yang menjadi patokan dan ukuran untuk semua amalan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga salammu, semoga nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk baginda Nabi kita, untuk kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saya sungguh berbahagia sekali karena tatkala saya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama itu mendapat sambutan hangat dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu hari beliau lagi naik ke mimbarnya, naik ke mimbarnya di anak tangga pertama beliau mengatakan Amin. Naik kembali di yang kedua beliau mengatakan Amin. Di yang ketiga pun beliau mengatakan Amin. Akhirnya para sahabat kebingungan, ada apa? Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin tanpa ada doa yang dipanjatkan untuk diamini? Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, Atani Jibril. Tadi Jibril datang, kata dia. Dan Jibril berdoa. Jibril mengatakan, syaqiyun abdun. Dalam riwayat lain, raghima anfu mri'in adraka Ramadan Thumman salakha min falam yughfar lahu. Fakultu amin. Di anak tanggal pertama, Jibril mengatakan, celaka, sengsara, melarat. Seorang hamba yang hidup sampai bulan Ramadan hadir di bulan Ramadan sehingga berlalu bulan suci itu. Tapi ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Maka aku mengatakan amin. Bisa dibayangkan apabila yang berdoa adalah malaikat yang paling mulia dan yang mengamininya manusia yang paling mulia. Bagaimana kira-kira doa tersebut. Pasti Allah akan mengabulkannya. Kemudian tatkala Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke anak tangga yang kedua, Jibril mengatakan syaqiyun abdun wa fi riwayatin raghima anfu mri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu jannah celaka, sengsara, melarat seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi ternyata tidak dapat memasukkannya ke surga. Fakultu amin. Maka aku berkata amin. Benar-benar sengsara tatkala seorang hamba hidup bersama orang tuanya. Ada bapak dan ibunya atau salah satu di antara keduanya. Tapi ternyata tiket masuk surga itu dia abaikan. Maka benar-benar sengsara orang itu. Amin. Adapun yang ketiga yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril mengatakan syaqiyun Adun, Zukir indahu celaka sengsara seorang hamba yang namamu disebut atau dirimu disebut falam yusalli alaih dan dia tidak bersolawat untukmu fakultu amin maka aku berkata amin hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya maka kalau nama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam disebutkan Jangan pelit-pelit Satu salawat kita baca buat Nabi kita Allah akan membalasnya dengan sepuluh. Betapa indahnya hidup ini tatkala kita senantiasa diberi salawat oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi yang jadi masalah pahala salawat itu bukan dolar. Andai kata setiap kita mengatakan Allahumma salli sallim ala Muhammad kita dapat satu dolar. Insya Allah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu kita kerja kita akan ganti dengan salawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tapi karena nggak kelihatan pahalanya maka kita jarang-jarang salawat buat Nabi Ma'asyil muslimin wal muslimat rahimakumullah Topik kita hari ini atau tema kita hari ini Tema kita hari ini adalah Rute menuju pintu surga. Jadi rute menuju pintu surga tidak sampai masuk surga. Ingat, kita akan berbincang tentang sampai pintu surga. Ada yang mau masuk surga di sini? Masya Allah. Untuk ibu-ibu surganya suaminya. Rasul mengatakan kepada seorang sahabat wanita, "Huwa jannatuki au naruki." Ingat suamimu itu surga atau nerakamu kata Nabi. Untuk sampai ke surga ada tiga alam, tiga fase yang harus kita lewati. Yang pertama adalah dunia. Kita harus hadir di dunia ini. Yang kedua apa? Ibu-ibu. Saya nggak akan tanya sama bapak-bapak ya karena pengajiannya katanya khusus buat ibu-ibu. Setelah dari dunia kita akan berpindah ke alam selanjutnya yaitu alam kubur atau alam barzakh. Dari alam barzakh kita akan dibangkitkan, akan terjadi kiamat, maka Itulah alam yang ketiga. Dunia, barzah, akhirat dimulai dengan kiamat dan kebangkitan nantinya. Yang pertama dunia. Kita akan berbincang sepintas tentang dunia ini. Dunia ini manis dan hijau. Sangat menggoda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Gimana kalau kita melihat satu yang manis? Kita melihat sesuatu yang hijau itu seneng banget. Apalagi rasanya manis. Makanya kita senang hidup di dunia. Ada yang suka hidup di kuburan? Gak ada. Karena dia nggak, saya mau hidup di kuburan aja, katanya nggak ada. Semuanya kepingin hidup di dunia, walaupun di dunia ada kuburan. Dan dengan segala keindahan dunia, kenikmatan yang ada di dalamnya, dunia itu menggoda dan melalaikan, membuat kita silau, membuat kita lalai. Dan itu sifat dunia. Di banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah mensifati dunia dengan gurur. Dia menipu dan memper daya manusia. Allah mengatakan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Perlu diingat, kesenangan yang menipu ini hanya sejenak, tidak abadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang umur kita. Beliau mengatakan, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik rawahu Ibnu Majah wa umur umatku kata Nabi antara 60 dan 70 dan sedikit yang melewatin itu jadi kita nggak lama hidup di dunia ini ada yang sekarang umurnya 50 ada Ibu-ibu ada yang 50? Belum. 40. Oke, 40 banyak. Yang umurnya 40, kalau mau dikasih tambahan umur, mau minta berapa? Yang umurnya 40 sekarang. Kalau dikasih tambahan umur 50 mau? 20. 23 kira-kira kan? Subhanallah, lihat kita dikasih tambahan umur nggak mau karena kita tahu kalau kita umurnya 100 bakal ditinggal anak-anak kita semuanya. Kita akan tua renta bongkok-bongkok. Makanya jangan minta panjang umur. Jangan berdoa mohon panjang umur. Setuju nggak ibu-ibu? Seorang ulama mengatakan man batu lagi umur. ala firaqil ahbab Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka dia harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Iya, seorang yang umurnya sampai 100 tahun atau 80 tahun, dia akan tinggal mati oleh anaknya yang dia cintai. Mungkin suaminya sudah mati, cucunya mati, teman-temannya mati. Tinggal dia sendirian. Gak ada lagi teman-teman yang untuk ngobrol. Maka yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Rasul saw Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang pendeknya kehidupan di dunia ini. Beliau mengatakan, Mali oleh dunia. Aku nggak butuh sama dunia ini kata Nabi. Inna mamathali wa mathalu dunya Permisalanku dengan dunia ini adalah karokibin. Adalah seperti musafir yang lagi berkendaraan, orang lagi berkendaraan. Istawalla tahta syajaratin. Yang lagi bernaung di bawah sebuah pohon, lagi istirahat. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkannya. Itu permisalan dunia. Sangat sebentar sekali. 60 tahun kita hidup di dunia. Tinggal dihitung, tinggal berapa? umur kita. Tapi yang jelas satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? Sama dengan 50 ribu tahun. Dan dalam ayat lain, ka'alfi sana sama dengan seribu tahun. Dan kehidupan dunia ini yang sebentar, Masya Allah, melelahkan dan menjengkelkan. Jadi kehidupan di dunia ini melengahkan dan menjengkelkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa kafir. Dunia ini adalah penjara tahanan bagi seorang mukmin wa jannatul kafir dan surga buat orang-orang kafir. Kita bisa buktikan bagaimana surga ini memang benar-benar penjara, tahanan buat seorang mukmin. Bagaimanapun kayanya seorang mukmin di dunia dia seakan-akan berada di penjara. Bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini dia tetap seperti di penjara. Adapun orang-orang kafir, bagaimanapun susah dan melaratnya hidup dia, di dunia dia seperti di surga. Kita lihat seorang mukmin Tak kala orang-orang kafir sedang tidur nyenyak terbuai dengan mimpinya, kita harus bangun. Harus bangun. Wudhu, sholat subuh, subhanallah. Yang junub harus mandi dulu. Sholat, habis sholat nanti, zuhur ada sholat lagi. Setelah duhur ada sholat asar. Terus ada aturan-aturan yang membatasi dia. nggak bisa bergerak bebas dia. Tatkala datang bulan suci Ramadan. Di mana orang-orang lagi enak makan di siang hari. Kita nggak boleh makan. Orang-orang boleh bercinta di siang hari, orang-orang kafir boleh. Kita nggak boleh haram buat kita. Tatkala kita punya rizki, kita harus mengeluarkannya untuk zakat tatkala kita mampu kita harus berangkat haji inilah penjara aturan-aturan yang tidak ada hentinya mengais rizki pun ada aturannya ada yang halal ada yang nggak boleh subhanallah berarti kita benar-benar di penjara kita lihat di pagi hari seorang mukmin di dunia ini dia harus keluar kerja berangkat ke tempat kerjanya bertemu dengan orang-orang sohib-sohibnya pulang dia harus naik yang naik motor, naik mobil, berhadapan dengan macet, melelahkan dunia itu. Sampai rumahnya, istrinya sudah tidur, anaknya sudah tidur. Allah Akbar, itulah kehidupan dunia. Bagi orang-orang kafir, nah, ini adalah surga buat mereka, walaupun mereka melarang. Bagaimana tidak? Tatkala orang-orang kafir berada di dalam api neraka, Allah menceritakan wanada ashabun nari ashabal jannah dan penghuni neraka itu menyeru penghuni surga. Mereka mengatakan an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Kata mereka tolong bagi bagikan kepada kami air. Kehausan mereka minta air. Bagaimana tidak kehausan mereka di neraka yang panasnya 70 kali lipat panas api di dunia. Dan mereka minta rizki. Apa jawab orang-orang mukmin? Qalu Allah harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi kenikmatan orang kafir di dunia, mereka berada di surga dibandingkan dengan apa yang akan menanti mereka kelak di neraka. Itu alam yang pertama. Alam yang kedua adalah alam kubur. Kita akan berpindah. Dan Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sebuah ayat yang kita menghafalnya. Semua yang berjiwa dan bernyawa akan merasakan mati. Allahu Akbar. Kita lihat sifat mati ini. Kita tadi sudah lihat sifat dunia. Mati ini tak pandang bulu. Mati tak kenal waktu. Kita lihat mukmin mati. Orang yang soleh, yang ahli ibadah, mati. Orang yang dekat sama Allah, mati. Nabi kita Muhammad SAW Allah mengatakan khusus kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau mati Muhammad dan mereka orang-orang juga bakal mati. Yang kafir juga mati. Yang kaya, apa yang kaya bisa menambah umurnya? Apa yang kaya bisa membeli keabadian? Tidak. Mereka pun juga mati. Kalau kita ingat orang Indonesia yang kaya raya siapa? Lum Siu Siapalah? orang kafir itu? Siapa? Sudono Salim. Muslim apa kafir? Kafir, namanya Salim. Iya. Mati dia. Dengan segala kekayaan yang dia miliki, dia tinggalkan semuanya dan dia merasakan mati. Dia meninggalkan dunia ini. Yang miskin juga mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang anak-anak mati, yang sedang disusui juga mati. Kadangkala kita bingung dengan kematian ini. Ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Mungkin anak anaknya yang sudah ngomong kapan ibu ini mati. Nah, Yang sehat, anaknya yang sehat tiba-tiba harus mati tanpa sakit apapun. Mungkin sakit yang sering disebutkan sakit jantung, kena serangan jantung. Saya punya paman cerita ketika adiknya mati dikatakan serangan jantung, ya pastilah orang kalau mati jantungnya berhenti. Musa apa aja kata dia. Itu serangan mesti serangan jantung kata dia. Nah, dan ternyata kalau kematian itu menghampiri, dokter, tabib, siapapun yang kuatnya bagaimanapun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 karena belum ada makalahnya saya akan bacakan kalla idza balagatit taraqi wa man raqa وظن أنه الفراق والكفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق yang artinya sekali-kali jangan apabila nafas seorang telah mendesak sampai kerongkongannya dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkannya siapa yang dapat menyembuhkannya mau obat kimia mau herbal sekarang mau madu nggak ada dokter manapun didatangkan bisa dok bantu ini biasanya dokter akan mengatakan saya sudah angkat tangan gak bisa kita memang bisa membeli obat tapi kita gak bisa membeli kesembuhan gak bisa Allah kalau sudah mengatakan mati mati tidak menrok. siapa yang dapat menyembuhkan orang ini dan dia yakin bahwa ialah waktu perpisahan dengan dunia sudah waktunya berwasiat, waktunya minta maaf. Dan tatkala nyawa dicabut itu wal kafat saku bisa Sak betis kiri dengan betis tangan itu akan beradu ya karena pedihnya nyawa itu dicabut dan yakin dia akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang belum mati? Kita lagi ngapain di dunia ini? Bapak-bapak, kita lagi ngapain sekarang ini? lagi menunggu giliran. Kita lagi ngantri. Kita lagi ngantri. Sebagaimana kita ngantri tiket busway, ya sama kita ngantri mau check in, sama kita ngantri lagi. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan lebih dahulu dijemput oleh kematian. Nah, dan kalau sudah mati datang, segala kenikmatan akan terputuskan rumah yang dibangun, mobil yang dimiliki, usaha yang dibina, istri cantik yang dicintai, semuanya akan hilang tatkala malaikatul maut mencabut nyawa kita. Maka Rasul mengatakan aktsiru min dzikri hadhi min ladzat. Kata Nabi kalian banyak-banyak kata Nabi ingat-ingat mati yang dia memutuskan segala kenikmatan. Setelah mati kita akan berpindah ke alam yang ketiga. Alam akhirat. Dimulai dengan kiamat. Dunia, barzah, kemudian kiamat. Kiamat ini adalah suatu kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kiamat ini di kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di Taurat, di Zabur, di Injil disebutkan akan terjadinya kiamat. Dan di dalam Al-Quranul Karim betapa banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat. Coba kita buka lembaran-lembaran juz amma. Juz amma kita baca, ayat ini turunkan di Mekah. Banyak sekali yang berkaitan dengan kiamat. Contohnya apa? Apa ibu-ibu? Bapak-bapak? Coba juz sama hafal. Kita insya Allah hafal. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Oke. Okay. Yang lainnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di dalam Al-Quran Al-Karim, di surat-surat pendek itu banyak sekali yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian kiamat. Iza sama'un syaqqat. Iza sama'un fatarat. Idza syamsu kuwirat. Itu semua ayat-ayat berkaitan dengan kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kepastian kiamat ini. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang tidak ada keraguan di dalam akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman nah bermula dengan kiamat itu bermula dengan apa Bapak-bapak dibantuin ibu-ibunya Bermula bagaimana permulaan terjadinya kiamat? Gimana? Itu tanda-tanda kiamat. Tidak. Yang ditanyakan bagaimana bermulanya kiamat. Kiamat terjadi. Ditiupkannya sangkakala. Itulah pertanda terjadinya kiamat adalah dengan ditiupkannya sangkakala. Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan apabila ditiupkan di dalam sur sangkakala. Sangkakala itu apa sih? Trompet. Subhanallah. Malaikat pegang trompet. Iya, malaikat pegang trompet, Ibu. Asur, Asur itu kata Nabi Muhammad SAW, kornun yunfahu fihi. Ditulis sangkakala itu adalah kornun yunfahu fihi. Asur, yaitu tanduk yang digunakan untuk ditiup dan mengeluarkan suara. Jadi tanduk yang besar sekali yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya tanduk itu. Maka dengan ditiupkannya sangkakala itu terjadilah kiamat. Bintang-bintang akan bertabrakan, gunung-gunung berterbangan, bumi menjadi satu hamparan, semuanya hancur. Pepohonan tiada lagi, lautan pun menjadi hamparan, Tiada tempat untuk berlari. Bila kiamat sudah terjadi, tiada tempat untuk berlari. Di dalam surat Al-Qiyamah ya, kita kalau baca surat-surat pendek itu diusahakan kita baca artinya. Di surah Al-Qiyamah ayat 10-11 Allah mengatakan, Yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar. Manusia pada waktu itu berkata, kemana tempat berlari? Kemana Kalla la wazar. Kata Allah, sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung. Kalau itu sudah terjadi, sudah. Kapan terjadinya hari kiamat? Ibu-ibu. Tanggal 12 jam 12 bulan 12 2012 Ajib, saya kadang -kadang bingung ya. Itu ada orang-orang meramalkan kiamat tanggal jam 12 bulan 12 tanggal 12 2012. Padahal tiada yang mengetahui kiamat kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dan tanda-tanda kiamat yang besar pun belum tampak. Kita belum melihat Dajjal. Kita belum melihat Ya'juj wa Ma'juj. Kita belum melihat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita belum melihat matahari yang terbit dari barat. Maka kok bisa kita mengatakan, bukan kita ya, ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Dan ini pentingnya seorang atau kaum muslimin memiliki sarana informasi agar mereka dapat meluruskan informasi-informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak benar. Namun kiamat itu dekat. Dekat kiamat itu. Rasulullah SAW mengatakan, Bu'ithu ana hatin. Aku diutus dengan kiamat ini. Jaraknya seperti ini, kata Rasulullah SAW. Datangnya mendadak. Mendadak. Dalam artian, bukan dalam kondisi orang yang sudah siap-siap mau kiamat. Tidak. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadis-hadis yang banyak orang itu dalam aktivitasnya masing-masing. Yang ke kantor berangkat ke kantor, yang ke sawah berangkat ke sawah, yang lagi bikin kolam, kata Nabi dia lagi moles kolamnya untuk tempat air itu, dia lagi bikin. Mungkin ada yang lagi nanam, dia dalam kondisi biasa. Tidak ada yang tahu. Memang tanda-tandanya tahu, tapi tidak ada yang tahu kapan pas terjadinya hari kiamat itu. Tapi yang jelas terjadi pada hari Jumat. Allah Subhanahu berfirman tentang bagaimana kiamat ini. Kita lihat di surat Al-A'raf ayat 187. Orang-orang senang bertanya dengan yang gaib. Manusia itu suka dengan yang gaib. Apalagi sekarang di Indonesia tanya gimana masa depan saya, ada yang pakai tangan, ada yang pakai kartu, bahkan subhanallah ya. As'alullah أن يحفظ muslimin من شر هؤلاء Di pinggir-pinggir jalan itu ada peramal-peramal. Di mall-mall kadangkala ada peramal-peramal. Kenapa? Memang manusia itu memiliki kecenderungan untuk tahu dengan yang gaib. Kepingin dia, besok gimana? Istriku itu gimana kira-kira? Nanti masa depanku gimana? Ada yang mengatakan ketik rek apa? Anda tidak cocok untuk kerja di sawah. Anda cocok untuk menjadi presiden. Subhanallah kata dia. Itu banyak seperti itu dan kaum muslimin terpengaruh. Memang itu satu hal yang menjadi kecenderungan manusia. Di masa Rasulullah SAW, orang-orang bertanya tentang kiamat. Karena Nabi ketika di kota Mekah, ayat-ayat yang banyak turun itu tentang kiamat, tentang hari akhir, Al-Qari'ah tadi. Orang-orang kafir tanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada sisi Robku. Hanya Allah yang memiliki. Jadi nggak ada yang tahu tentang kiamat. Nabi kita pun tidak mengetahui. Rasulullah SAW tidak mengetahui. Datang sahabat tanya, Ya Rasulullah, mata sah. Kapan kiamat itu Rasul? Nabi tidak menjawab. Nabi mengatakan, Mada a'dattalah. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Itu yang ditanyakan. Jadi bertanya sesuatu yang bermanfaat buat kita. Adapun tentang kita kapan akan mati, kapan kiamat akan terjadi, itu hanya Allah yang mengetahui la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba kita lanjutkan kiamat itu terjadi pada hari Jumat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hari Jumat ini hari yang bagi kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia hari yang keramat hari yang angker hari yang menakutkan apalagi yang namanya Jumat manis atau Jumat Kliwon subhanallah padahal hari Jumat adalah hari yang paling mulia yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim coba kita baca di sini Rasul mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Wa fihi ukhrija minha. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jum'at. Bukan hari Ahad. Ingat, bukan hari Ahad dan holiday. Orang mukmin hari apa? Hari Jumat. Saya sekedar mengingatkan, negara kita Indonesia adalah negara demokrasi. Sistemnya demokrasi, yang sistem demokrasi itu dari rakyat apa dari oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat katanya seperti itu Demokrasi itu ikut mayoritas. Mayoritas kita adalah muslim. Tapi kenapa hari raya kita hari minggu? Kenapa holiday kita hari minggu? Ini adalah salah satu bekas atau pengaruh penjajahan Belanda. Belanda tatkala menjajah Indonesia, dia bikin hari rayanya, hari liburnya hari minggu. Karena pada hari minggu, company-company itu pada ke gereja sama anak-anaknya. Dan pada masa itu pesantren-pesantren sekolah-sekolah muslim tetap liburnya hari Jumat. Pada masa penjajahan Belanda. Mereka tidak bisa merubah karena pemerintahnya adalah Belanda. Pemerintahnya Kristen yang punya holiday hari Ahad. Tapi kala kita merdeka, kemana kenapa kok masih hari Ahad? Kita mayoritas Muslim. Oleh karena itu hari Jumat yang menjadi hari petua, hari ujangan, tausiah itu menjadi hari yang sangat menyusahkan. Karena kita lihat orang-orang pada sholat Jumat yang seharusnya dengar ceramah dengan khusyuk, pada tidur dia. Yang di pabrik harus keluar hanya untuk sholat Jumat. Tapi sholat Jumat buat tidur. Saya melihat kalau, ya Allah ya, kepalanya itu semua pada khusyuk. Ketika Allah Akbar, Allahu Akbar bangun mereka. Karena memang hari ini hari raya kita, hari suci kita, yang seharusnya libur kita pada hari itu. Kalau kita mayoritas muslim, kenapa kita toleransi dengan yang berapa persen saja? Seharusnya yang sedikit itu bertoleransi kepada yang banyak. Maka usahakan kita menjadikan hari Jumat hari libur. Kadang kala orang berpikir, Terus gimana dengan urusan perbankan, urusan dengan ya dengan Amerika, dengan Eropa? Perlu diingat negara Arab semuanya liburnya hari Jumat. Saudi, Yaman, Kuwait, Bahrain, Irak, Iran, Suria, Palestina, Yordania, Libya, Mesir, Tunisia, Aljazair, Sudan, itu semua liburnya hari Jumat mereka dan tidak berpengaruh kepada ekonomi mereka. Enggak. Karena hari ini adalah hari raya seorang muslim. Bahkan Nabi mengatakan, khairu yaum. Sebaik-baiknya hari, hari Jumat. Kenapa? Pada hari itu diciptakannya Nabi Adam. Pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah hari kiamat akan bangkit. Kecuali pada hari Jumat. Maka jadikanlah hari Jumat holiday kita mulai saat ini. Kalau bisa Nah, selanjutnya semua mati kecuali Allah Jalla Jalla. Iya, ketika semuanya hancur, malaikat-malaikat Allah, jin-jin ciptaan Allah, semua yang hidup itu hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah Jalla Jalaluh. Setelah mati, dunia ini tenang, tidak ada suara. Rata. Tidak ada benjolan-benjolan di muka bumi ini entah bagaimana bentuk bumi pada waktu itu. Tapi yang jelas bumi itu rata. Maka kita masuk kepada al baad Hari kebangkitan, hari pembangkitan. Orang-orang mukmin beriman dengan adanya hari akhir. Ya, karena termasuk rukun iman ya. Untuk mina bil yaumil akhir dan kau harus beriman dengan hari akhir di hadis Jibril tatkala dia berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat beriman dengan hari akhir ini memotivasi hamba untuk beramal. Kalau kita nggak ada hari akhir, nggak ada hari pembalasan, nggak ada hari kebangkitan, kita malas beramal. Seperti seorang pegawai. Seorang pegawai yang kerja dari tanggal 1 Pagi datang, sore pulang. Begitu tiap hari. Kenapa dia mau bekerja? Karena dia beriman. Tanggal 30 dapat bayaran. Iya. Kalau dia nggak dapat bayaran, jangan ngomong, oh saya ini ikhlas kerja sama bapak nggak minta bayaran. Nggak ada. Beriman dengan hari akhir ini, yakin dengan adanya hari akhir, itulah yang memotivasi kita beramal sebesar mana, sekuat mana kadar dan volume keimanan kita dengan hari akhir, sebesar itu pula semangat kita akan beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Sebagaimana orang yang bekerja dari pagi sampai sore, siap dia bekerja, siap dia lelah, ninggalkan keluarganya. Mungkin dia merantau. Karena ada keyakinan dia akan dapat balasan kelak di akhir bulan. Bagaimana dengan balasan yang balasan itu seluas langit dan bumi ini? proses pembangkitan. Kita lihat sekarang bagaimana proses pembangkitan manusia tatkala semua sudah mati, semua sudah hancur lebur. Yang pertama, apa yang tak hancur dari manusia? Rasul mengatakan ujbud dzanab. Walaysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan. Semua yang ada di diri manusia itu akan hancur, akan lebur kecuali satu. Tulang saja wahwa ujbud dzanab yaitu ujung tulang ekor yang sangat kecil sekali. Wa minhu yurakkabal khalqu yaumil qiyamah. Dari tulang kecil ini akan diciptakan manusia. Dari yang kecil itu akan tumbuh nantinya. Bagaimana tumbuhnya? Kita lihat yang kedua. Allah mengirimkan hujan. Hujan itu pekat. Ghalid seperti air mani. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Thumma yunzilullahu mataran ka'annahu tal aw dhil syakrawi fatambutu minhu ajsadun nas." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti gerimis atau naungan, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Di riwayat lain riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, "Thumma yursilullahu ma'an min tahtil arsh." Selanjutnya Allah menurunkan air dari bawah arsh yang memancar yumni kamani rijal bagaikan air mani kaum lelaki sehingga tumbuh sehingga tubuh dan daging manusia tumbuh kembali berkat siraman air itu. Fatan butu jusmanuhum waluhmanuhum min dalikal ma. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan 40 hari hujan itu turun. Seperti tumbuhnya biji-bijian. Ya. Setiap kali Allah Jalla Jalla menyebutkan tentang hujan. Bagaimana hujan itu menumbuhkan biji-bijian, tanah yang mati, gersang, kemudian tumbuh. Allah hampir senantiasa mengatakan, Kadalikan nusyur. Seperti itulah kelak hari kebangkitan. Seperti itu. Seperti turunnya hujan ini, manusia akan dibangkitkan. Kemudian yang pertama dibangkitkan adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil dibangkitkan untuk apa? Untuk meniupkan sangkakala kedua. Allah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Tsumma yaqumu malakun bisur baina samai wal ard, fayanfukhu fihi." Kemudian bangkitlah seorang malaikat dengan sangkakala di antara langit dan bumi, kemudian dia meniup di dalamnya, taliku kullu nafsin ila jasadiha fatadkhulu fihi." Maka bertolak setiap ruh ke jasadnya, maka masuklah ke dalamnya. Kemaka tatkala malaikat Israfil dibangkitkan, dia meniupkan. Allah mengatakan tentang kejadian ini dalam Al-Quran dan di banyak ayat tentang kiamat. Kita lihat, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى Lihat di akhir ayatnya, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَمْرُونَ Kemudian sang kakala itu ditiup sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Tatkala malaikat Israel meniupkannya. Jadi disebutkan bahwasanya besarnya sangkakala ini tak terhingga. Tatkala ditiupkan itu ruh-ruh manusia berterbangan. Mencari jasadnya masing-masing. Disebutkan seperti nahla. Seperti tawon yang sedang mencari jasadnya. Tidak ada yang salah. Semuanya akan masuk ke jasadnya masing-masing. Maka hiduplah manusia. Ketika bangkit dari kuburnya, keluar dari kuburnya dengan tubuh yang sudah kembali normal, mereka akan menuju ke padang mahsyar. Kita lihat, kita sekarang akan menuju ke padang mahsyar. Setelah sangka sangkakala, dikembalikannya ruh-ruh, maka manusia akan keluar dari kuburnya dalam kondisi telanjang, bugil, tidak berpakaian. belum disunat. gurlan tanpa alas kaki. mufatan kata Rasul SAW. Mereka bergerak semua dikirim menuju ke tempat perkumpulan. Al-Mahsyar itu namanya tempat perhimpunan, tempat perkumpulan. Ya, nanti mereka akan dikasih pakaian. Nanti mereka akan dalam perjalanan entah setelah sampai di padang mahsyar dan awal man yuksa yaumil qiyamah yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana perjalanan menuju ke padang mahsyar? Tatkala manusia keluar dari kuburnya, bingung manusia itu. Ya namanya dia bertahun-tahun di dalam kuburnya. Sebagian dalam nikmat, sebagian dalam siksa. Tatkala mereka dibangkitkan dalam keadaan bingung mau dibawa kemana mereka itu. Maka mereka semua digiring menuju ke satu tempat. Tidak terdengar pada waktu itu kecuali suara telapak kaki dan bisikan-bisikan di antara manusia. Mereka bagaikan belalang yang bertebaran. Bagaikan belalang yang bertebaran. Karena bingung mau kemana nggak tahu. Sampai akhirnya Allah SWT mengutus seorang menyeru untuk mengumpulkan mereka. Dalam kondisi mereka terbelalak matanya. Dalam kondisi menundukkan wajahnya karena takut dan bingung. Allah mengatakan khusya'an saruhum yakhrujuna minal ajidat. Ka'annahum jaratun muntashir. Dalam surat Al-Qamar ayat 7 dan 8. Mereka keluar sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Mereka datang dengan cepat bersegera kepada penyeru. Ada yang menyeru mengumpulkan mereka. Orang-orang kafir pada waktu itu berkata, ini adalah hari yang susah, yang berat. Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang bertakwa? Maka mereka akan digiring, akan dihimpun menuju ke padang mahsyar dalam keadaan berkendaraan. Naik kendaraan, orang-orang jalan, orang-orang yang bertakwa ini naik kendaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lihat di surat Maryam ayat 85 dan 86 yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada yang maha pemurah sebagai utusan yang terhormat. Sebagai utusan yang terhormat wafda. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, yakni mereka menaiki kendaraan sebagaimana biasanya orang-orang terhormat dan mulia yang datang kepada para raja. Utusan-utusan itu biasanya dalam keadaan dihormati. Begitu pula orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang penjahat suka berbuat dosa, Allah mengatakan wana nasuqul mujrimina ila jahannam wirda dan kami akan menghalau menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Bagaimana kondisi manusia tatkala dihimpun pada waktu itu? Mereka semua dihimpun sesuai dengan amalnya. Orang yang mati syahid akan dihimpun dengan darah. Rasul SAW menjelaskan bagaimana orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Darahnya tetap di pakaiannya, di tubuhnya. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi warna darahnya. Warna darah, darahnya berwarna darah, tapi aromanya aroma mist harum. Karena kita tahu darah yang sudah lama keluar biasanya amis. Tapi pada hari kiamat tidak. Darah itu akan beraroma wangi semerbak. Yang berihram. Yang mati dalam kondisi sedang berihram. Berihram itu apa artinya? Ibu-ibu. Berihram itu berpakaian ihram berihram itu sudah niat dia mau melaksanakan umroh atau hajinya dalam kondisi berihram dia. Kalau pakai pakaian ihram terus mati belum niat, belum masuk ibadah, dia tidak dikatakan berihram. Tapi kalau dia pakai ihram, kemudian ikut manasik haji di sini, di puncak, di mana itu dikatakan berihram? Tidak, ya itu latihan berihram. Ya, yang berihram adalah yang sudah masuk kepada niat ibadahnya, masuk ke dalam ibadah haji atau umrohnya. Kalau mati dalam kondisi belum tahalul. belum tahalul dia, yang umroh belum memotong rambutnya, yang haji mungkin belum melempar jumrohnya, memotong hewan kurbannya, Rasul saw. Alaihi Wasallam mengatakan yub'atu yaumal qiyamati mulabbiyan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Allahu akbar. Betapa indahnya kondisi orang ini ya. Tatkala orang-orang menundukkan pandangannya takut terbelalak. Orang ini mengatakan, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak adil pada istri-istrinya. Ada yang dimadu ibu-ibu ada yang dimadu ibu-ibu ini? Tidak ada insya Allah. Yang diracun banyak. Ya kadang kala ada ibu-ibu yang dimadu gak mau tapi diracun. Masya Allah ya. Ya bapak-bapak suami-suami yang memiliki istri lebih dari satu yang tidak adil akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan manusia yang banyak pada waktu itu dalam keadaan tulang rusuknya mail kata Rasulullah. Dilihat semua orang tahu loh ini loh yang nggak adil sama istrinya. Mungkin di dunia pura-pura dia orang yang romantis ya, orang yang masya Allah padahal dia tidak adil pada istrinya. Kita nggak tahu kehidupan rumah tangga manusia. Tapi Allah SWT akan menunjukkan rahasia itu kelak di padang mahsyar. Yang menggelapkan dengan apa yang dia gelapkannya. Yang menggelapkan tanah, yang minda patok tanah kadangkala entah apa saja yang mencuri, yang ngambil, dia akan bawa barang yang dia bawa itu. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai hari kiamat aku melihat di antara kalian ada yang bawa kambing. Orang semua tahu. Ada yang bawa tanah dia gotong, ditunjukkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia pada waktu itu. Karena ada dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak tahu kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Tapi tatkala pada di padang mahsyar Allah akan tunjukkan semua. Kemudian yang minta-minta, ada orang-orang pengemis padahal dia tidak berhak. Yang sekarang subhanallah ya, negeri kita dilanda dengan banyaknya yang seperti itu. Datang ke rumah dengan map ya, mungkin map dengan yang sudah dilaminating buat bangun masjid. Padahal masjidnya nggak ada pasang pelang anak yatim. Pelangnya aja yang bayar dia, anak yatimnya nggak ada. Di jalan-jalan dan banyak sekali orang-orang peminta-peminta, pemulung, bukan pemulung, peminta-peminta, pengemis yang di kampung ini orang kaya. Tapi itu sudah menjadi profesi dan pekerjaan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang seperti ini yub'atsu yawmal qiyamah wa fi wajhihi muz'atu lahm. Di wajahnya nggak ada dagingnya, tengkorak saja. Apakah dia akan mengangkat wajahnya? Tidak, dia akan menundukkan malu dia. Dan kala itu Allah akan menunjukkan. Maka kita kalau mau ngasih orang ya kita kan nggak tahu. Ya kita berikan saja antara dia dengan Allah dan kita akan tahu kelak di padang mahsyar. Sesampainya di padang mahsyar, kita tadi berbincang tentang kiamat, setelah kiamat, dibangkitkan manusia dari kuburnya kemudian berjalan menuju ke padang mahsyar dan sekarang berada di padang mahsyar. Bagaimana padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ardin bayda afra ka qursati naqiyin. Sifatnya padang mahsyar itu putih seperti bundaran roti yang bersih. Fahim? Jadi itu medan yang putih bersih seperti uh, bundaran roti yang bersih pada waktu ya. Subhanallah, itulah padang mahsyar. Lokasinya tentunya di bumi yang sudah berganti, bukan di bumi yang masih seperti ini. Karena ingat kita berada di alam yang berbeda, di alam akhirat. Maka ada kejadian-kejadian yang di dunia mungkin mustahil, tapi di akhirat itu terjadi karena kondisinya sudah berbeda. Ngapain kita di sana? Di tempat itu, di tempat yang datar, yang tiada tanda apa-apapun bagi manusia, nggak ada ini bekas tanahku, ini bekas rumahku, daono Mafi. Bukan daono daono itu bahasa Jawa, bahasa Arab, mafi ya. Nggak ada. Di situ kita akan menanti di penantian yang cukup panjang, bahkan sangat panjang sekali. Bagaimana tidak panjang penantian itu? Tatkala Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun bayangkan kita hidup di dunia cuma 60 sampai 70 tahun kita nunggu sehari di sana itu sama dengan 50 ribu tahun maka benar-benar nggak ada harganya dunia ini dengan segala kenikmatan di dalamnya. Pantas apabila Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan lau dunia tak ta'dilu indallah janah ba'udha Andai kata dunia ini dan semua isinya itu ada harganya di sisi Allah seperti harganya sayapnya nyamuk Allah tidak akan ngasih makan orang-orang kafir. Yang akan ngasih minum orang-orang kafir. Tapi dunia ini nggak ada artinya. Oleh karena itu kita melihat orang-orang kafir kaya-kaya, yang nggak beriman kaya-kaya, yang nggak taat kaya-kaya. Karena memang dunia ini tidak ada harganya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membagi dunia jalla jalaluh kepada yang dia cintai dan kepada yang dia tidak cintai tapi tidak membagi iman kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Bersyukurlah yang dapat bagian iman dari Allah Jalla Jalla. Kita akan menanti entah berapa hari. Tapi yang satu hari sama dengan 50 ribu tahun pada waktu itu. Yang lebih menegangkan lagi. Mentari didekatkan. Dengan jarak satu mil. Odro mil. Mil itu berapa meter? 1600-an ya. Tidak sampai 2 kilo lah. Kalau di dunia saja kita berdiri di bawah matahari sekarang, bisa gosong kita. Mati. Berhari-hari kita berdiri. Tapi bagaimana dengan kehidupan akhirat? Ingat, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was Pada hari telah bergantinya bumi dan langit, bukan lagi yang kemarin, sudah diganti semuanya. Oleh karena itu, mentari mendekat manusia tidak terbakar, tidak mati. Tapi apa yang akan terjadi oleh dengan mereka? Mereka akan berkeringat. Dan keringatnya sesuai dengan amalnya. Kita dalam kehidupan ini biasanya kalau dapat musibah ya atau dapat apa apa jawaban kita? Kurang amalnya. Gitu kan kadang-kadang kan kita kurang amalnya. Memang semua sesuai dengan amalnya. Ada orang Dapat musibah, tetangganya ngomong, ya sesuai dengan amalnya lah. Dan karena dia seperti itu. Dan memang semua sesuai dengan amalnya. Kita tidak akan memetik anggur bila yang kita tanam onak dan duri. Kita juga tidak akan memetik onak dan duri kalau yang kita tanam itu anggur. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Di akhirat kita lihat Rasul SAW menggambarkan penantian di padang mahsyar itu. Beliau mengatakan tudna syams yaumul qiyamah minal khalq. Didekatkan mentari kepada manusia pada hari kiamat, kepada makhluk-makhluk Allah. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sampai jaraknya itu seperti satu mil. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil ardh. Manusia-manusia itu berkeringat sesuai dengan amalan-amalannya. Faminhum man yakunu ila ka'bih. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, kedua mata kakinya, terendam kakinya. Seperti kalau kita mungkin banjir ya, terendam kaki kita. Wa minhum man yakunu ila rukbatih, ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum man yakunu ila ada yang sampai ke pinggal, ke pinggangnya atau pinggulnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljama tapi ada yang keringatnya sungguh-sungguh menyiksanya. Dan Rasul SAW menunjuk kepada mulutnya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Bayangkan manusia berkumpul yang jumlahnya miliaran manusia dengan kondisi keringat yang berbeda-beda. Seperti di akuarium mungkin. Ini sampai ke lututnya, ke pinggangnya. Dan semua sesuai dengan amal kita. Allah Akbar. Kita mudah-mudahan diterima amal kita yang baik dan dimaafkan amal-amal kita yang buruk. Ya namanya keringatan keluar dari kuburan dalam kondisi telanjang, belum minum, belum apa, didekatkan matahari, manusia akan kehausan. Dahaga benar-benar akan mencekik lahir mereka. Tidak ada naungan pada waktu itu. Kalau kita kena matahari di sini, kita bisa masuk ke rumah hidupin AC. Alhamdulillah, Aduh, Kita bisa berteduh di bawah pohon. Di hari kiamat tiada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kalau kita ingin naungan itu? Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan kullum ri'in fi dhilli sadaqatih. Semua orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya hatta yufsala bainan nas sampai kemudian mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Iya. Kita sesuai dengan kadar sedekah kita, sesuai dengan itu pula naungan yang akan kita dapat. Sedekahnya banyak tapi nggak ikhlas, ya naungannya pun tidak akan bisa membuat kita ternaungi. Karena dia tidak menutupi Kemudian ada beberapa golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah tujuh golongan manusia. Yang pertama, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, imamun adil pemimpin yang adil. Gak gampang jadi pemimpin itu. Gak gampang. Ya tapi karena dunia itu hulwatun khadira, manis, hijau, menggoda, orang berebut untuk jadi pemimpin. Karena tergoda. Yang pertama imamun adil. Yang kedua wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa Nabi mengatakan pemuda? Karena biasanya pemuda itu gampang tergoda. Godaannya banyak di dunia ini. Buat pemuda. Dalam kondisi dia ya fit. Nafsunya masih gede. Kalau sudah tua. Ya memang dia sudah bau kuburan gitu kan. Dia pantas kalau sering ke masjid. Karena sudah. Kalau istilahnya orang Jawa itu mambu kuburan. Wis ya ke masjid Mau apa lagi dia? Tapi pemuda yang mendekatkan diri kepada Allah sejak dari awal mudanya itu benar-benar satu yang istimewa. Maka Allah Jalla Jalaluh memberikan kepadanya naungan kelak di hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Subhanallah. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia bersafar, yang akan menjadi kerinduannya adalah rumah Allah Jalla Jalaluh. Bila azan dikumandangkan, hatinya seakan berat kalau tidak berjalan menuju ke masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi salah seorang di antara mereka, tapi ingat rojulun bukan ibu-ibu ya. Ini yang disunahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak ke masjid adalah para lelaki. Adapun buat ibu-ibu hatinya bergantung di mana? Jangan di pasar hatinya. Karena banyak ibu-ibu yang bergantung hatinya di pasar. Lewat pasar, papa berhenti pak. Sana, sana mau berhenti. Subhanallah. Tidak, itu nggak akan dapat naungan di hari kiamat yang seperti itu. Yang keempat, warajulani tahabafillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah Jalla Jalaluh. Dia dekat dengan temannya bukan karena harta, bukan karena temannya kaya dia dekat. Dia mendekati sahibnya bukan karena sahibnya itu bisa memberikan manfaat kepada dia, tapi karena sahibnya itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita dekat sama orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan dapat naungan kelak di hari kiamat. Yang ke lima, warajulun da'athum ra'atun dhatu sabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik dan terhormat memiliki kedudukan wanita ini. Kemudian lelaki itu mengatakan, ini akhafullah, aku takut sama Allah. Dia meninggalkan hal itu. Kemudian yang ke enam. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha. hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Ingat usahakan dalam kehidupan ini kita memiliki satu amalan saja. Jangan banyak-banyak. Satu amalan saja yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Jalla Jalla. Gak perlu suaminya tahu. Gak perlu istrinya tahu. Gak perlu anaknya tahu. Allah yang perlu tahu. Sembunyikan amal itu. Mudah-mudahan amal ini yang dapat membantu kita. Tatkala amal-amal yang lainnya berbalut riak. Berbalut ingin dipuji satu amal ini mudah-mudahan yang dapat menyelamatkan kita dan kita dapat mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Dan seseorang yang ingat Allah dalam kondisi sendirian. Kemudian air matanya menetes. Meneteskan air mata di depan orang banyak itu gampang. Apalagi kalau meneteskan mata karena ditinggal orang yang dicintai. Cobalah saya tanya sama ibu-ibu, kapan terakhir meneteskan air matanya? Ketika dimarahin suaminya, ketika anaknya sakit, ketika kena musibah, tapi kapan kita meneteskan air mata kita karena takut sama Allah Subhanahu Pernahkah kita duduk sendiri, merenung tatkala manusia semua lelap dalam tidurnya? nyenyak dalam mimpinya. Kita ingat Allah dan meneteskan air mata kita. Nah, itu sampai mana kita? Matahari didekatkan dan manusia tenggelam dalam keringatnya. Kemudian dalam kondisi yang sangat menegangkan itu, dalam kondisi haus dan dahaga yang tak terbayangkan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memunculkan haus telaga buat para nabi. Semua nabi yang memiliki umat-umat yang beriman, Allah tampakkan telaga bagi mereka. Karena orang-orang sudah kehausan, mereka butuh minum, mereka dahaga, mereka haus dan mereka butuh menghilangkan rasa dahaga itu. Maka Allah munculkan telaga, haut. dalam bahasa Arabnya, telaga agar orang-orang dapat minum di sana. Bentuk telaga Nabi kita itu satu bulan kali satu bulan perjalanan onta biasa berjalan. Bukan perjalanan mobil tapi onta berjalan biasa. Lokasinya di bumi yang telah berganti tentunya. Gimana indahnya. Rasul menjelaskan ceretnya itu sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit. Airnya seputih susu dan sewangi misi bayangkan dalam kondisi kita ini harus sering-sering membayangkan ya mungkin ustadznya sering ngomong bayangkan karena memang kita nggak ngelihat kita cuma bisa membayangkan bayangkan tak kala manusia berkeringat matahari dekat biasanya air itu kan berubah tapi pada waktu itu airnya tidak berubah karena airnya ini berasal dari telaga Kautsar telaga rasulullah Sallallahu dari sungai Kautsar milik rasulullah Sallallahu di surga kelak. Nah, kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat haudnya, haudi masiratu syahrin kata Nabi. Telagaku lebar dan panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih dari susu, maaf ini bukan perak, dari susu. Warihuhu atyab minal misik. Dan aromanya, baunya lebih harum daripada misik bejana-bejana yang sejumlah wa kanujumi kanujumis sama bejana-bejana sejumlah bintang-bintang di langit para ulama mengatakan kanujumis sama gemerlapnya dan jumlahnya seperti itu jadi bukan hanya banyaknya tapi indahnya juga seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit man syariba minha la yadma'u abada yang minum dari telaga itu tidak akan merasa haus selamanya Misik Misik itu sebuah minyak wangi yang terbuat dari darah dan nanahnya kijang. Jadi darah dan kijang itu ada yang terkena biasanya bisul ya. Biasanya dia itu gosok-gosokan bisulnya di batu, di hutan. Ketika digosok gosokan itu keluar minyak. Minyak ini yang disebut minyak misik. Saya ingat dulu Syekh ketika saya waktu pelajaran bahasa di Medina, Syekh itu menjelaskan misik itu satu tula ya mungkin berapa mili itu harganya kalau saya nggak salah beliau mengatakan ribu real kira-kira 27 setengah juta. Karena memang susah mencari minyak itu. Yang ada misik-misik sekarang ya sekedar misik sintetis ya, mungkin mereka bikin-bikin seperti itu. Jadi kalau kita mungkin kadang-kala -kadang kita ngomong, hm, misik kok nggak enak seperti ini ya, karena memang misik-misikan bukan misik beneran. Adapun misik yang ini jelas yang harumnya tak terhingga insya Allah yang tak terbayangkan kalau mau nyoba ya coba kalau ke Saudi cari misik yang beneran tapi jarang jarang sekali terdapat di toko-toko minyak wangi itu misik yang asli ini karena memang barangnya itu langka sekali dan Nabi kita Muhammad SAW akan menanti kita di telaga Allah Akbar Insya Allah kita bisa memandang dan melihat Nabi kita Muhammad SAW. Kita mungkin tidak pernah melihat beliau, kita hanya mendengar sabda-sabda beliau dibacakan. Kita hanya membaca kisah kehidupan beliau. Tapi insya Allah tatkala di padang mahsyar ini kita dapat melihat Rasul SAW di telaganya. Nabi Muhammad SAW bagaimana mengenali kita pada waktu itu? Beliau tidak pernah berjumpa kita. Kita juga nggak pernah melihat beliau. Tapi bagaimana beliau mengenali hamba, mengenali umat-umatnya. Beliau mengenali dari atharil wudhu dari bekas-bekas wudhunya yang akan menjadi cahaya. Kelihatan di antara orang-orang yang gelap akan tampak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ada sebagian umat yang dihalau dari telaga Rasulullah SAW. Iya, ada di antara orang-orang Islam, di antara umat Muhammad yang tampak dari bekas wudhu mereka mereka umat Muhammad oleh para malaikat dihalau maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjerit pada waktu itu mengatakan ummati ummati umatku umatku dariku kata Nabi mereka kenapa dihalau apa jawab para malaikat innaka la tadri ma ahdatsu ba'da Muhammad kau tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal apa yang mereka ada-adakan setelah mereka setelah kau meninggal maka ingat yang minum dan sampai ke telaga Rasulullah SAW itu hanyalah mereka yang mati di atas sunnahnya. Tanpa merubah. Tanpa mengganti. Dan tanpa mengada-ngada. Seperti yang diajarkan oleh Nabi. Seperti itulah dia mengamalkannya. Itu kalau ingin minum dan berjumpa dengan Rasul di telaganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah setelah minum dari telaga itu orang-orang akan kembali ke tempat penantiannya. Nunggu lagi. Yang namanya nunggu adalah satu perbuatan yang membosankan, menjenuhkan, menanti di padang mahsyar yang kondisinya menegangkan. Nggak tahu. Seorang kriminal yang melakukan perbuatan dosa, tatkala dia ditahan, kemudian tidak disidang, apa yang akan dia rasakan? gelisah. Dia nggak tahu aku ini gimana. Aku ini bebas. Berapa kalau aku memang berbuat salah, berapa aku akan dihukum? Ya dihukumlah. Tapi orang yang tidak jelas statusnya, yang tidak jelas bagaimana kondisi dia, dia akan merasa gelisah dan tidak nyaman. Maka di padang mahsyar itu pun orang-orang pada gelisah. Karena tidak tahu mereka akan kemana. Bahkan disebutkan dalam beberapa beberapa riwayat, orang-orang kafir mengatakan, wa inkana ilan nar. Kita diputusilah cepat walaupun harus masuk neraka. Mereka sampai mengatakan seperti itu karena ketidaknyamanannya penantian pada waktu itu. Ya orang-orang bingung, maka kemana mereka pergi? Mereka cari bantuan. Manusia yang jumlahnya miliaran di satu tempat. Mereka mencari bantuan. Kata mereka kemana kita? Berangkat ke Adam. Mereka berangkat ke manusia pertama kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam berangkat ke Nabi Adam minta supaya Nabi Adam itu berdoa kepada Allah meminta kita ini supaya diputusi. Kata Nabi Adam, aku nggak bisa. Berangkatlah kau ke Nuh. Ini ada yang kurang di sini. Ditambahin setelah Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang berangkat ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh akhirnya menyuruh mereka berangkat ke Nabi Musa alaihissalam. Berangkat ke Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Nabi Musa menunjuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun angkat tangan, maka manusia akhirnya berbondong-bondong di satu medan yang datar mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka datang Nabi mengatakan, "Analaha, analaha, itu milikku," kata Nabi. "Itu milikku," kata Nabi. Maka akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi arsy Allah dan dia sujud di bawah arsy berdoa beliau memuji-muji Allah dengan sujudnya itu di dalam sujudnya sehingga Allah SWT mengatakan irfa roksa angkatlah kepala Muhammad sal tu'to mintalah kau akan diberi apa yang kau minta washfa tu syafa dan bantulah mintalah bantuan kau akan diberi bantuan akan diterima permintaan bantuanmu maka tatkala itu Rasul SAW memohon kepada Allah agar diputusin di sidang manusia ini Inilah yang disebut maqaman mahmuda. Asa ayyab'athaqallahu asa asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mudah-mudahan Allah itu akan memberdirikanmu di satu makom yang sangat terpuji dan itulah maqaman mahmuda dan dalam azan kita berdoa wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adkah yang kau janjikan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, setelah syafaat maka Allah menyidang, hisab. Kita sekarang ke hisab. Ini rute menuju ke pintu surga. Kita harus dihisab dulu. Sidang dimulai dengan dialog dan penyidikan. Seperti di sini disidik, kau lakukan ini, kau berbuat ini yang namanya orang ya. Kamu pernah mencuri, kamu pernah lakukan? enggak, enggak saya. Kamu Ya kita lihat di dunia lain, saya kadang kadang ketawa juga melihat kamu pada hari itu ada di tempat ini? Enggak, padahal ada temannya ngomong oh, dia ada di tempat itu. Tapi selalu dia ngeyel dan ingin melepaskan dirinya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Maka apa yang terjadi? Allah mendatangkan saksi-saksi. Ini saksi. Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 21, coba kita baca, "Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid." dan datanglah tiap-tiap diri tiap-tiap manusia bersama dengan bersama dengannya bersama dengannya seorang malaikat penggiring saif yang giring dia dan seorang malaikat penyaksi karena kita tahu bahwasanya ada malaikat yang mencatat kiraman katibin yang mencatat amalan kita yang dia akan menjadi saksi Rasul SAW menggambarkan satu hal yang menggelikan mungkin ya yang membuat Rasul SAW sendiri tertawa Anas bin Malik menceritakan dalam sebuah hadis dia berkata kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal tadruna mimma adhak kata Anas suatu hari kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tertawa maka Nabi bertanya kepada sahabatnya kalian tahu enggak kenapa aku tertawa sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih tahu. Allah yang lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, Qala min mukhatabatil abdi rabbahu. Dari dialog antara hamba dengan Robnya. Pembicaraan yang terjadi antara hamba dengan Robnya. Yaqulu, Ya Rabbi alam tujirni minad dhulm. Hamba ini mengatakan, Ya Allah, bukankah kau tidak akan mendolimiku. Kau akan menyelamatkanku dari kezaliman. Kata Allah, Bala, tentu, kata dia. Fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kalau seperti itu Allah, aku tidak mau saksi kecuali dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri saksinya. Fayaqulu kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Cukup pada hari ini kau menjadi saksi atas dirimu sendiri dan para malaikat-malaikat pencatat itu sebagai saksi. Maka Allah fayukhtamu 'ala fihi, ditutup mulutnya. Fayuqalu li arkanihi. Maka dikatakan kepada raganya intiqi. Berbicaralah Qala fatantiqu bi'amalihi. Maka tangannya akan berbicara dengan amal-amalnya. Hidungnya, ya kakinya. Semua raganya akan mengatakan apa yang dia amalkan. Thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Kemudian akhirnya dibuka mulutnya sehingga dia bisa berbicara. Apa kata orang ini? Bu'dan wa suhqan lakunna. Au bu'dan lakunna wa suhqan. Fa'an kunna kuntu unadhim. Menjauh dan jelakah kalian untuk melindungi kalianlah aku berjuang. Dia tadi itu berjuang untuk melindungi tubuhnya yang bakal dibakar di api neraka ini. Tapi apa kata kulitnya itu dia mengatakan coba kita lihat di ayat Fusilat ayat 21 ini bagaimana orang-orang berdialog dengan kulit yang telah menjadi saksi. Wa لِجُلُودِهِمْ li شَهِدْتُمْ lima قَالُوا alaina Antaqanallah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Antaqanallah." Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Tapi ada sebagian umat yang tidak dihisab. Ada sebagian umat yang tidak dihisab. Berapa jumlah mereka? Berapa ibu-ibu? 70 ribu. Ya, mudah-mudahan ditambah sama Allah. Sahabat Nabi jumlahnya berapa? 114 ribu. Iya. Ketika haji Nabi Muhammad SAW berhaji dengan 114 ribu sahabatnya. Kira-kira sudah habis porsinya buat kita itu. Hah? Enggak insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah tambah karena Allah rahmatuhu wasi'at kullasyai. Rahmatnya luas, seluas langit dan bumi. Segala sesuatu itu sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga tempat ada tiga tempat di mana kita kelak tidak akan ingat kecuali kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan kenal kepada keluarga kita, tidak akan memikirkan. Yang punya anak tidak akan mikirin mana anakku, mana suamiku kalau dia sebagai istri, mana bapakku pada waktu di tiga lokasi di padang mahsyar itu, di tiga momen penting, orang tidak ada ingat. Yang pertama, tatkala pembagian rapot. Yang kedua, tatkala ditimbangnya amal kita. Yang ketiga, tatkala melewatin sirat. Ini adalah momen-momen yang sangat menakutkan sekali. Bagaimana tidak? Rasul sallallahu alaihi mengatakan amma fi thalatha mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun dalam tiga tempat maka masing-masing orang tidak mengingat orang lain. Kita lihat hadis ini bermula dari Aisyah radhiyallahu anha yang dia menangis setelah mendengar cerita tentang neraka. Maka Rasul bertanya, "Lima tepki Kenapa kau menangis?" Dia menangis, "Ya, neraka diceritakan kepadaku, lalu aku menangis. Ya, bagaimana tidak ya kalau kita melihat kondisi orang di neraka yang sangat menegangkan kita akan dibakar hidup-hidup dan mati. Aisyah menangis dia tanya, apakah kita ingat sama keluarga kita pada waktu itu Rasul? Dalam keadaan disiksa, dalam keadaan di padang mahsyar sebelum disiksa pun, maka kata Rasul SAW di tiga tempat tidak. Yang pertama adalah di timbangan sampai tahu timbangannya berat atau ringan. Kemudian tatkala rapot-rapot itu berterbangan. Indah tatahir suhuf. Sampai tahu dari dengan tangan mana dia menerima rapot itu. Dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Dan yang ketiga adalah tatkala melewati sirat. Tatkala dia melewati sirat. Sampai dia lepas dan melewatinya. Setelah hisap tadi penyidikan maka ada pembagian rapot. Pembagian rapot orang kalau nunggu rapot dibagikan di dunia aja. Di dunia aja kita lihat yang namanya pengumuman hasil ujian nasional. Kelulusannya, ujian kelulusan. Kita lihat orang-orang begitu tegangnya, ada yang ditemenin sama ibunya. Tatkala pengumuman keluar, gak lulus, Bukan anaknya yang pingsan, ibunya pingsan. Kadangkala ada yang berbahagia, macam-macamlah kondisi orang pada waktu itu. Semua orang kullu ummatin jathiyah. Semua orang duduk di lututnya. Allah SWT berfirman, "Wa tara kulla ummatin jathiyah." Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kata Allah di surat Al-Jathiyah ayat 28, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Semua sesuai dengan amalnya. Maka lembaran-lembaran itu berterbangan. Rapot-rapot itu berterbangan. Sebagian mendapatkan dengan tangan kanannya. Sebagian dengan tangan kirinya. Dan ada yang dari balik punggungnya dengan tangan kirinya. Setelah dapat mereka membaca hasil rapotnya. Yang diberi dengan tangan kanannya apa yang akan dia lakukan. Dia akan berlari, menjerit, dia akan bahagia. Di surat Al-Haqqah ayat 2 ayat 19. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Fa'amma فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini." Aku sejak hidup ini sudah yakin dengan adanya hari pembangkitan ini. Orang yang berusaha keras, orang yang benar-benar berjuang untuk lulus, ketika dia hari pengumuman, dia tidak akan begitu takut. Maka tatkala dia dapat kitabnya dengan tangan kanannya, bukti kelulusannya, dia mengatakan ini dzanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka dia memang sudah giat di dunia. Maka Allah mengatakan ganjaran buat orang ini fahuwa fi 'ishatir radiyah maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai di surga yang tinggi yang buah-buahannya dekat dan dikatakan kepada mereka makan minumlah dengan nyaman dengan sedap disebabkan amal kalian pada hari-hari yang terlalu ini yang dapat dengan tangan kanan yang dengan tangan kirinya Allah juga telah menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim ini Allah mengatakan وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا Adapun yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya. Maka ia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku. Ini. Tidak dapat kitab sudah. Tidak dapat rapot, tidak apa-apa dia. Dan aku tidak mengetahui apa hisap terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala urusan. Ya laitahan kanatul Sebagian orang berpikir dengan dia mati selesai urusan. Maka tidak sedikit dari orang-orang yang imannya cetek, yang kesian mereka. Bunuh diri. Dengan berpikir aku kalau mati selesai semua urusan. Tidak dari situ bermula penyiksaan dan kemelaratan orang yang bunuh diri. Maka orang-orang akan berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata kematian itu yang memutuskan segalanya. Kemudian apa yang dia katakan? Ma'aghna anni mali. Hartaku yang aku kumpulkan nggak ada gunanya. Kedudukanku, kekuasaanku juga nggak ada manfaatnya. Kemudian dikatakan khuduhu faghulluh. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk mengambil orang ini, menyeretnya dan membelenggunya, kemudian untuk dilemparkan ke dalam api neraka di dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Allahu Akbar. Na'udzubillahi minan nar. Setelah pembagian rapot, sidang dilanjutkan. Sidang dilanjutkan. Kan orang masih bertanya apa benar tulisanku ini, catatanku ini, macam-macam sidang akan dilanjutkan. Ya suka duka akan terus. Ada yang suka dan ada yang duka. Setelah membaca, melihat amalannya, hisap sudah selesai, masuk kepada momen penting yaitu mizan. Mizan ini artinya apa mizan itu? Timbangan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan banyak timbangan. Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qistal yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat itu. Nggak ada timbangan kayak dunia yang dikasih pemberat ya atau apa. Timbangan di akhirat itu adil, tepat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Tidak ada yang ditolimi sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, Allah akan datangkan. Ini amalmu akan ditimbang dan Allah akan memberikan pahala kepadanya. Dan cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Apa tujuan hisab ini? Yang tentunya Allah SWT ingin memberikan satu keputusan yang orang sudah tidak punya alasan lagi. Keputusan yang benar-benar adil. Karena Allah berjanji tidak akan mendolim. Ingat tadi kata kala seseorang yang mengatakan aku tidak mau saksi kecuali dari diriku sendiri. Allah pun menjadikan saksi dari dirinya sendiri. Supaya tampak keadilan Allah dan rahmatnya yang luas berbincang tentang Allah. Allah itu sifatnya lebih dari adil, sudah. Bayangkan satu, kalau yang namanya adil, satu, beramal satu, dikasih pahala satu. Tapi Allah satu dikasih berapa? Sepuluh. Dikasih tujuh ratus. Allahu Akbar. Dilipat gandakan. Baru niat berbuat baik. Sudah ditulis. Belum mengamalkan. Tapi Allah dalam memberikan pahala kepada kejahatan Allah adil. Nggak akan ditambahin, nggak akan dikurangi. Tapi dalam kebaikan Allah itu rahmatnya luas seluas langit dan bumi. Maka akan tampak dengan ditimbang kualitas dan kuantitas. Karena tatkala orang baca kitab, ya dia tahulah sama kitabnya, tulisannya, bersedekah tahun sekian, segini banyaknya. Tapi apa sedekah itu ada bobotnya kalau di hari kiamat? Gak tahu maka akan ditimbang. Akan ditimbang dan dengan timbangan itu juga untuk melihat siapa yang berat timbangan baiknya dan siapa yang berat timbangan buruknya. Ingatlah kalau kita beramal, berpikirlah kira-kira amalan kita ini berat nggak di kiamat. Jangan banyak tapi nggak berkualitas, nggak ada bobotnya. Yang akan ditimbang apa saja kita akan ditimbang, pelaku akan ditimbang. Karena kita memang beramal dengan tubuh kita. Kita beramal dengan kaki kita. Kita gunakan kaki kita jalan ke tempat pengajian. Kita gunakan kaki kita itu berdiri, sholat tahajud, sholat malam, sholat terawih. Kita gunakan kaki ini untuk kemana itu akan ditimbang. Kemudian amalan kita, perbuatan pun akan diwujudkan oleh Allah SWT dalam bentuk yang bisa ditimbang. Kemudian buku rapot kita, semuanya ditimbang. Supaya nggak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan aku masih belum merasa di, di mendapatkan keadilan tidak ada lagi sudah semua buku sudah kau lihat saksi sudah didatangkan amal sudah ditimbang apalagi sekarang nggak ada lagi dan Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah kalau kita baca surat ini tolong dihayati Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu وما wa ma adraka ma hiya dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah Tahukah kamu apa neraka hawi itu? Yaitu api yang sangat panas. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Setelah ditimbang amalnya, kita akan kemana? Rute kita adalah masuk ke dalam pengelompokan manusia. Bendera-bendera akan dikibarkan. Bendera Nabi Muhammad, bendera Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi semua banyak bendera yang di belakang mereka, umat mereka. Rasulullah SAW benderanya disebut liwaul hamd. Bendera pujian. Karena beliau atas segala perjuangan beliau semoga Allah SWT memberikan yang terbaik buat Rasul SAW. beliau yang selalu terpuji dan nama beliau adalah yang terpuji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di balik bendera para nabi itu manusia dikelompokkan kembali sesuai dengan amalnya jadi Nabi Muhammad ya umatnya macam-macam. Ada yang umatnya Nabi Muhammad ulama, ada umat yang ahli ibadah, ada umatnya yang pedagang, ada umatnya yang mungkin masih perampok, pezina, ada. Di antara orang-orang Islam yang masih melakukan dosa-dosa besar, maka akan dikelompokkan sesuai dengan amalannya. Di balik bendera para nabi itu. Rasul saw. mengatakan, أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر Aku adalah pemimpin yang paling mulia anak Adam pada hari kiamat. Dan bukannya sombong. Rasul tidak menyombongkan hal itu. Hanya beliau menjelaskan. Dan di tanganku bendera Alhamad, bendera pujian. Dan bukan sombong. Bukannya sombong aku mengatakan hal itu. Dan tidak ada seorang Nabi SAW pun Seorang nabi pun tidak pula Adam juga yang lainnya ketika itu kecuali semua di bawah benderaku. Jadi Nabi berada di paling depan. Karena beliau yang akan pertama melewatin sirat. Beliau yang akan pertama dibukakan baginya pintu surga. Beliau berada di terdepan. Semua nabi-nabi itu di belakang. Dengan kelompok-kelompoknya. Allah SWT berfirman tentang pengelompokan ini. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kepada para malaikat diperintahkan kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. Dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah dikumpulkan mereka itu. Yang perampok sama perampok, yang koruptor sama koruptor, yang pezina dengan pezina, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka jahanam. Allah juga berfirman di surah At-Takwir, wa idzan nufusu zuwijat. Dan jika jiwa-jiwa dipasangkan. Para ulama tafsir menjelaskan tentang jiwa-jiwa dipasangkan ini mereka mengatakan bahwa pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang memiliki amal semisal dengannya, sesuai. Sesuai dengan amalnya. Tapi satu hal, ada orang-orang yang dihimpun Bukan karena amalnya. Tapi karena cintanya. Dia tidak bisa sampai kepada amalan orang-orang baik itu. Tapi dia cinta dengan orang-orang baik itu. Kita kira-kira amalnya bisa enggak? Sebanding dengan amalnya Abu Bakar Siddiq. Enggak mungkin. Umar bin Khattab. Enggak mungkin. Itu orang-orang yang amalnya Allah Akbar. Kalau kita lihat Hamad bin Salama, Hamad bin Salama, maaf Hamad bin Zaid, dia itu kalau dikatakan besok kau mati, nggak bisa nambah amal lagi sudah. Karena waktunya sudah full untuk amal. Kita kalau dikatakan besok kau mati Allah Akbar, nggak akan keluar dari musola kita, dari masjid besok mati aku. Ada orang-orang yang memang mereka amalnya sudah full, masya Allah. Kita mungkin nggak bisa mencapai ke mereka. Tapi kalau kita ingin dikumpulkan dengan mereka syaratnya satu. Cinta. Kita harus cinta kepada mereka. Rasulullah SAW pernah kedatangan dalam hadis yang diwakilkan Imam Muslim ini seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dia bertanya tentang kiamat yang tadi kita singgung mata sa'ah kapan kiamat itu wahai Nabi Nabi bertanya wama a'datta lisa'ah apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu qala hubbullah wa rasulih dalam riwayat lain disebutkan, aku tidak banyak amal si Nabi, biasa-biasa aja, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, fa inna kama aman ahbabta. Kau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Anas bin Malik mengatakan, fama farihna ba'dal Islam farhan ashad min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna kama aman ahbabta. Kata Anas bin Malik, kami, kami tidak pernah gembira. Setelah masuk Islam dengan kegembiraan Islam ini lebih dari kegembiraan kami dengan sabda Rasulullah SAW, engkau bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, Anas mengatakan, fa'ana uhibbullah. Anas mengatakan, karena aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulnya, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, Fa'arju an akuna ma'al. Maka aku berharap akan bersama mereka. Wa inlam a'mal bi'amalihim. Walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta kepada orang-orang baik itu sehingga kita bisa dihimpun dengan mereka bersama mereka walaupun amal kita aduh Allahumma ighfir lana dzunubana ya Iya. Selesai mizan pengelompokan manusia digiring untuk menuju ke padang mahsyar ke sirat maaf dikirim untuk menuju ke sirat. Tatkala itu gelap gulita. Akan ada gelap gulita yang kelam. Yang tidak nampak apa-apa. Dan tidak ada yang memiliki cahaya. Kecuali orang-orang yang Allah beri cahaya. Jadi jalan menuju sirat. Kita kan sudah akan menuju ke pintu surga. Jalan menuju ke sirat yang mana kita harus melewatin. Wa in minkum illa wariduha. Kita harus melewatin neraka itu. Di mana perjalanan atau rute menuju ke sirat itu gelap gulita, Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin. Nah, orang-orang yang beriman diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap cahaya orang-orang yang beriman pun bervariasi sesuai dengan kadar dan volume keimanan dan amalnya. Allah berfirman, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana." waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia sedang cahaya mereka memancar di hadapan mereka di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan ya Rabb kami Rabbana atmim lana nurana sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu jadi semua membawa cahaya sesuai dengan amalnya Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Hakim. Coba kita lihat bagaimana variasi manusia atau orang-orang beriman dengan cahaya mereka pada hari kiamat. fayuqtona nurahum ala qadri amalihim. Faminhum man yu'ta nurahu misal jabal. Ada yang mendapatkan cahaya seperti gunung. Baina yadaih di hadapannya. Cahaya itu menemani dia. Kita kalau gelap gulita, biasanya kalau mati lampu, apa yang pertama kita cari? Lilin karena kita jalan pun kita akan merayap, mencari. Gimana kalau kita jalan di tempat yang gelap gulita, kita akan butuh senter, butuh apa ya. Untuk menunjuki kita, supaya kita jangan sampai terpelor, terperosok atau jatuh. Ada yang dapat cahaya seperti gunung, bayangkan. Dia bisa melihat kemana saja. Kalau yang wamin humanyuk tonorohu, dunagari, ada yang lebih kecil dari gunung. ومنهم من يؤتى نوره مثل النخلة ada yang dapat cahaya seperti pohon kurma di sebelah kanannya nemenin dia cahaya itu tapi di sebelahnya bukan di depannya ومنهم من يؤتى دون ada yang lebih kecil dari pohon kurma itu hatta yakuna akhiru dzalik yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi yudhi umaratan wa yudfi umaratan fa qaddama qadamahu wa tufi aqam fayamurruna 'ala sirat. Yang paling kecil yang terakhir dapat cak pembagian cahaya itu yang cahayanya diletakkan di jempol ibu jari kakinya. Kalau terang terus, enak, bisa jalan. Yang jadi masalah cahaya ini, hidup mati, bukan kelap kelip ya. Hidup, kita lihat kata Rasulullah kalau dia hidup dia jalan. Kalau dia mati berhenti. Kenapa? Karena takut. Salah jalan kemana akan masuk? raka. Dan dalam pembagian cahaya ini orang-orang kafir tidak ikut. Orang-orang kafir tidak ikut. Rute mereka sudah berbeda. Rute mereka sudah berbeda karena mereka tidak lewat sirat. Mereka langsung berjatuhan ke raka jana. Mereka digiring, diikat dengan uh, silsilah, dengan rantai-rantai dibelenggu, kemudian mereka dimasukkan dalam neraka. Sedangkan orang Islam sama orang mukmin masih bersama di sini. Orang munafik, maaf, orang munafik bersama orang mukmin masih bersama. Dalam dalam sebagian pendapat ulama, orang munafik pun dapat cahaya, tapi cahaya mereka kemudian mati nantinya. Mereka berjalan itulah cahaya yang diberikan, hidup dan mati yang terakhir mendapatkan cahaya. Allah berfirman, "Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tiada dia mempunyai cahaya sedikit pun. Rambut orang-orang yang tahlul jadi cahaya. Rambut orang-orang yang tahlul jadi cahaya. Dalam hadis riwayat Tabrani, hadis ini dihasan kalau Syekh Albani rahimahullahu taala, pernah ada seorang sahabat dari Ansor atau dua orang sahabat dari Ansor bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pahala tahallul tentang pahala tahallul. Rasul mengatakan amma hilakuka sya'raka adapun ganjaran atau pahala buat membotak rambutmu itu falaka bikulli sya'ratin maka engkau akan mendapatkan dengan setiap rambut itu nur yaumul qiyamah cahaya di hari kiamat maka bapak-bapak ibu-ibu kalau berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh Jangan cuma tiga helai yang dipotong. Yang penting sah. Kan banyak orang kan. Kalau umroh itu kita lihat yang pernah umroh yang berangkat ke marwah setelah selesai sa'i pada potong rambut. Ada yang tiga, ada yang empat. Kalau mau bicara hukum fikih mungkin ada yang mengatakan sah. Tapi kita usahakanlah ibadah itu yang sempurna. Dan yang tersempurna adalah yang membotak rambutnya. Selain dirahmati, jumlah dengan jumlah rambut yang terpotong dia akan dapat cahaya. Ibu-ibu jangan membotak rambutnya. Nggak boleh. Tapi ibu-ibu potong semua rambutnya. Ambil dari semua rambutnya, dengan sejumlah rambut itu kita potong. Kalau yang tiga kepang mungkin ya, dari semuanya. Dipotong sebanyak, sebanyak atau sepanjang ruas jari ya, satu ruas jari ini dipotong dan tidak harus di tempat sa'i. Orang-orang bertahalul harus tidak di kamar pun, di hotel pun, di tempat tinggal kita kita boleh tahalul. Tapi perlu diingat selama belum tahalul kita masih dalam keadaan berihram seperti itu. Nah, orang-orang munafik diberi cahaya, kemudian padam. Mereka meminta cahaya. Yang namanya mati lampunya, dia akan minta cahaya orang yang punya lampu. Kita pun di sini kalau nggak punya lilin, kita akan cari orang yang punya lilin untuk membantu karena lagi padam listriknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik ini yang kita tidak tahu apakah kita termasuk dari mereka. Nauzubillah minan nifaq. Orang yang merasa aman dengan amalnya itu tanda-tanda orang munafik. Orang yang takut amalnya nggak diterima, takut banyak kekurangan, itu tanda-tanda orang yang beriman. Karena dia tahu dengan kekurangan dirinya, dia tahu bahwasanya aku tidak akan sempurna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat saja yang kita baca apa? Astagfirullah. Minta ampun bayangkan sama Allah. Karena kita benar-benar nggak nggak tahu apa kita bisa sampai ke tingkat keimanan itu, kita sampai menjadi orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik dan orang-orang yang merasa aman, oh saya sudah imannya walaupun mungkin sejuta Lady Gaga datang saya imannya tetap gitu kan merasa seakan-akan tidak tidak akan berubah keimanannya subhanallah iman itu naik turun dan godaan-godaan itu menggoda kita makanya kita lihat orang-orang munafik bagaimana sifat mereka Allah mengatakan يوم يقول wal munafiqatu amanun آمنوا naka tabis min nurikum pada hari ketika orang-orang munafik yang laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami. Supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Suruh cari mereka cahaya di belakang karena pembagian cahaya di sana, suruh cari tempat pembagian cahaya. Atau di dunia kau harus beramal kembali dan itu semua sudah tertutup. Kemudian apa yang terjadi? فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ dah siksa buat orang-orang kafir mereka, orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik karena tertutup tidak kelihatan lagi dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan mereka menyeru, memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum yunadunahum. Alam nakum ma'akum. Mereka akan menyeru, bukankah kami bersama kalian di dunia? Iya. Orang-orang munafik itu kita lihat bersama Nabi. Sholat di belakang Nabi. Kadangkala -kadang sebagian ikut perang. Mereka juga berhaji bersama Nabi. Tapi mereka orang-orang munafik. Mereka mengatakan, Alam nakum ma'akum. Bukankah kami dulu bersama kalian? Qalu bala. Maka jawab mereka benar walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum rtabtum wa al amani hatta jaa amrullah wa gharrakum al gharur akan tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami orang-orang munafik itu suka kalau orang-orang Islam ini hancur dia suka dengan bagaimana orang-orang Islam yang benar yang mukmin ini kalah dalam peperangan gagal dalam perjuangan mereka suka kemudian kalian juga ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Orang-orang kafir berjatuhan di neraka, mereka tidak melewati sirat dan orang-orang munafik namanya nggak ada cahaya, gelap gulita, mereka pun ikut berjatuhan. Sirat. Masih ada waktu ini. Dilanjutkan apa? Sudah? Lanjut ya. InsyaAllah hampir selesai sudah kita akan sampai ke pintu surga insyaAllah. Tapi kita harus melewati sirat dahulu. Sirat ini adalah jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Jembatan itu licin, bias, menggelincirkan dan tajam. Namanya satu hal yang kecil itu biasanya tajam. Di bawah api neraka. Bagaimana kondisinya? Panas lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Ada riwayat, tapi riwayat ini masih diperselisihkan. bahkan riwayat yang mengatakan sifat sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Riwayat-riwayatnya dhaif. Tapi itulah yang banyak di buku-buku sekedar untuk mengingatkan. Ada riwayatnya tapi dhaif. Ada besi-besi pengait. Jadi jembatan itu di kiri kanannya ini ada pembantol kayak kayak apa ya kayak pancing ya gancung gitu ya atau apa itulah yang akan ada di sebelah kiri dan kanan sirot jalannya sudah sempit gelap dan ada yang seperti itu yang akan menarik orang-orang ini bila bagaimana perjalanan kita di sana semua sesuai dengan amalnya dan duri-duri seperti duri-duri besi-besi yang panas pun akan berusaha untuk menarik kita agar kita masuk ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah minan dan yang pertama melewati sirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya. Doa para nabi pada waktu itu adalah Allahumma salim salim ya Allah selamatkan selamatkan ya kita nggak tahu kita ajak di dunia kalau suruh lewat jembatan yang kecil yang jurangnya dalam kita akan takut bagaimana kelak di tempat yang gelap gulita dan itu yang jatuh akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Rasul SAW menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang ketika melewati sirat itu ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda, kuda-kuda pacuan, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak dan banyak yang berjatuhan. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai menuju ke pintu surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah lewat dari sirat. Ma'asyiral muslimin perlu diingat bahwasanya kajian kita ini sepintas ya sekilas saja untuk sampai menuju ke pintu. Kalau kajian yang mendalam kita akan butuh setiap pos-pos di padang mahsyar itu butuh satu dua kali kajian mungkin karena banyaknya kejadian-kejadian yang menakutkan yang terjadi di sana. Setelah melewati sirat, penyelesaian semua urusan antara mereka yang selamat. Di antara yang selamat ini kadangkala kan masih ada tanggungan-tanggungan. Mereka berhak masuk surga. Mereka sudah melewati sirat, tapi masih ada tanggungan di antara mereka dan juga untuk membersihkan rasa iri karena semua orang itu punya rasa iri. Bahkan sebagian ulama mengatakan rasa iri itu adalah sebuah pohon yang di, ada di hati kita. Maka Allah mengatakan wanazakna ma fi sudurihim min ghillin. Maka Allah SWT mencabut perasaan iri itu dari hati mereka. Nanti ketika kita berada di surga, wallahu alam. Mudah-mudahan kita termasuk dan kita memohon kepada Allah yang dicabut rasa irinya. Di dunia ini bagaimanapun orang itu baiknya, kadangkala mampir rasa iri itu. Mampir. Melihat saudaranya, kita sudah ngaji, sudah tahu. Melihat saudaranya punya apa? Hah? Punya mobil baru, baru beli Alphard, sakit perut dua hari. Allahu Akbar. Ada perasaan itu kan. Kadang kala kita kita berusaha sampai kita sakit perut mungkin gara-gara berusaha untuk memerangi. Maka kita harus memerangi itu dan nanti akan dicabut oleh Allah SWT rasa iri. Orang masuk surga nggak ada iri. Yang sudah dalam surga nggak ada iri sama yang tingkatannya nomor satu, nomor sepuluh, nomor berapa nggak ada iri. Mereka semua merasa orang yang paling bahagia sudah. Karena rasa irinya sudah dicabut Allah SWT. Tapi ternyata pintu surga masih tertutup. Setelah penyelesaian itu pintu surga masih tertutup. Karena menanti Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang akan dibukakan bagi beliau pintu surga. Dan dalam banyak hadis, tak tatkala orang-orang ini lewat sirat, orang-orang mukmin itu masih memohon kepada Allah supaya saudara-saudara yang jatuh itu diselamatkan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana kita cinta dengan orang-orang yang kita cintai cuma kadang kadangkala amalnya nggak cukup sehingga dia jatuh ke sana. Orang-orang mungkin kan memintakan syafaat nanti buat orang-orang yang telah masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda kita baca sabda Nabi Muhammad sebelum kita tutup. Sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minun minan nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Jika orang-orang beriman telah melewati neraka, lewat sirat tadi itu, mereka akan ditahan di suatu jembatan yang disebut kontorah yang terletak antara surga dan neraka. Jadi masih ada lokasi antara neraka jahanam dengan surga. Ada medan di sana, akan menanti di sana, ditahan di sana. Fayuqasuna mazalima kanat bainahum fid dunya. Maka mereka akan dikisos antara kezaliman yang terjadi di antara mereka. Hatta idha nuku sampai tatkala mereka dibersihkan wahudzibu dan mereka disucikan. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi rasa iri, tidak lagi semuanya. Uzina lahum bidukhulil jannah. Baru diberi izin untuk masuk surga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tangan Allah Jalla Jalla. La ahaduhum bimaskanihi fil jannah. Adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh seorang dari mereka berada di tempat tinggal yang di surga lebih lebih dia kenal bukan aku kenal ya ini salah terjemahannya lebih dia kenal daripada rumah mereka di dunia jadi kita itu akan mengenali tempat kita di surga lebih daripada kita mengenali rumah kita sendiri kalau sudah dibukakan pintu itu kita akan masuk tahu ini tempat kita tempat kita seakan-akan kita ya memang inilah tempat yang Allah sediakan buat kita Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan pada penutup ini saya ingatkan bahwasanya hidup di dunia ini tidak akan berhenti dan dari perjuangannya. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Imam, mata roha? Ya Imam, kapan istirahat? Kok nggak istirahat-istirahat ya? Kita ini yang namanya ngaji tiap minggu ngaji. Kapan berhenti ngaji?" Yang sholat tiap hari sholat. Yang kerja tiap hari kerja. Seperti itu. Yang musibah datang silih berganti. Tidak berhenti-berhenti. Muridnya tanya, Mata roha, kapan istirahat? Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, Fi awali qadamin tata'uha fil jannah. Di langkah pertama di surga. takkan kau meletakkan kakimu di surga. Itu baru istirahat. Karena memang setelah mati pun sampai melewatin sirot pun belum istirahat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan perlu saya ingatkan bahwasanya rute perjalanan ini mungkin ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tata tertibnya tapi yang kita kaji sekarang itulah yang dirojehkan oleh banyak ulama muhakkikin di antara Syekh Saleh آل Syekh Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifun wa Salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz mohon penjelasan bagaimana menghadapi sikap orang tua yang tidak menerima anaknya hijrah ke jalan sunnah dan akhirnya keluar kata-kata yang menyatakan yang mengatakan ketidakridhaan mereka akan kondisi kaum yang menjalankan sunnah mohon penjelasannya Bismillah ala Tak kenal maka tak sayang Itulah yang terjadi dengan keluarga kita. Ini kalau saya ngomong saya sendirilah. Bagaimana tatkala saya pulang dari pesantren dengan jenggot yang nggak dipotong, dengan celana yang mulai cingkrang, yang bila akan dikumandangkan saya meninggalkan rumah. Orang tua menyidang kita ya. Ada apa gitu. Itu karena mereka tidak kenal. Maka apa yang terjadi dengan saudari kita yang orang tuanya membenci atau tidak ridho dengan orang yang mengamalkan sunnah itu wajar. Bagaimana solusinya? Kalau berdakwah kepada orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mengajari kita, yang kalau dia mau dia mungkin sudah buang kita tatkala kita lahir. Perjuangan dia, tatkala dia melihat anaknya berubah, maka berat buat dia. Takut anaknya itu tersesat. Karena nurani cinta orang tua kepada kita, dia takut anaknya ini tersesat. Maka kita yang harus baik-baik kepada orang tua kita. Kita menjelaskan dengan segala cinta dan kasih sayang. Balutlah nasihat kita itu dengan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bapaknya? Bukan sekedar musyrik, tapi dia pembuat patung, penyeru kepada kemusyrikan. Orang tua kita alhamdulillah masih Islam, masih baik, masih sholat, tapi mungkin dia nggak kenal sama sunnah. Nabi Ibrahim tatkala berdakwah dengan bapaknya, Allah menceritakan hal ini dalam surat Maryam ayat 43 kalau salah. Coba nanti dilihat. Wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah bagaimana Ibrahim itu dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an Karim dia adalah orang yang siddiq, orang yang terpercaya dan dia seorang nabi. Idz qala li abihi ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Ibrahim mengatakan, wahai ayahandaku. Lihat, dia memanggil ayahnya dengan kata penghormatan yang paling mulia sudah. Kalau kita kadang kadangkala, Pak, salah Bapak. Oh, cenain. Salah-salah. Anak kapan kau? Dia akan marah. Nabi Ibrahim, ya abadi ayahanda, cari waktu yang pas, momen yang tepat. Ya abadi. Sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu yang belum datang kepadamu. Dia ngomong seperti itu. Aku mohon kau ikuti aku. Aku akan tunjuki kepadamu jalan yang benar. Dengan kata-kata yang indah, insya Allah akan dibukakan. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada orang. Ya abadi, wahai ayahandaku. La ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyah janganlah engkau menyembah syaitan. Setelah pembukaan itu berpindah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya syaitan itu adalah durhaka kepada Rabbnya. Cukup tidak? Nabi Ibrahim mengatakan, Ya abadi, ini akhaf. Di sini Nabi Ibrahim mengungkapkan cintanya kepada bapaknya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna syaitani waliya. Wahai aku, Aku takut kalau diazab Allah. Takut. Kita kalau masih orang tua itu, kita harus benar-benar cinta dan memang benar-benar ingin orang tua kita kembali kepada yang hak. Aku takut wahai ayahandaku. Kau nanti akan disiksa sama Allah dan kau akan jadi temannya syaitan. Sudah begitu ramah tamahnya. Begitu indahnya kata-kata Nabi Ibrahim, apa jawab ayahandanya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apa kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannak. Wahjurni malia. Kalau kau nggak berhenti berdakwah ini, maka aku akan melemparimu, merajammu. Maka kau hijrahlah, tinggalkan. Mendapat jawaban yang begitu menyakitkan hati. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah Akbar ya. Qala salamun alaih. Wahai anda, semoga Allah menyelamatkanmu, ayah. Dia tetap mendoakan walaupun diusir seperti itu, di kata katain yang buruk. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahandaku. Karena Allah itu baik sama aku. Maka kalau kita ngasih tahu orang tua kita, balutlah dengan cinta dan doa yang tidak boleh putus. Kadangkala kita yang kurang baik, sikap kita yang nggak baik, kita tidak menunjukkan akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang di masyarakat ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah itu nggak baik sama tetangganya, nggak baik sama masyarakatnya, nggak baik sama keluarganya. Allahu Akbar. Ingat afqalu ma mizan, yang paling berat di timbangan, yang paling berat kelak di timbangan di mizan, kata Nabi apa? husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Maka kita dakwah itu butuh metode ya, butuh kesabaran, butuh kelapangan hati. Sebagai contoh lain tentang masalah ini mungkin kita cukupkan dengan pertanyaan ini yang lainnya insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang menjawabnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala ibundanya ibundanya itu nggak masuk Islam. Dia sering mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dia takut Abu Hurairah. Abu Hurairah yang kalau dia makan, disebutkan dia nggak mau makan sama ibundanya. Dia takut kalau dia ambil sesuatu ternyata ibundanya sudah kepingin ngambil itu. Dia biarkan ibundanya sampai selesai makan baru dia makan. Tatkala suatu hari dia dengar ibundanya itu mencela Rasul SAW, maka Abu Hurairah langsung karena cintanya dia beratnya dia kepada orang tuanya. Dia berangkat kepada Rasulullah SAW minta sama Nabi tolong didoakan. Ibundaku hai Rasulullah SAW. Dan Rasul mendoakan. Tidaklah Abu Hurairah pulang kecuali ibundanya. Silah kadang mukmin bersyahadat. Maka seperti itu wa a'lam bishawab, usahakan kita untuk lebih baik lagi dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan tetangga kita. Jangan kita nggak mau tahlilan, kita nggak mau tahlilan. Memang tahlilan dalam artian tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Tapi kita juga nggak berbagi sama mereka. Rasul SAW mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahu Maishkiluhum, Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. ya sudah kedatangan musibah yang mereka nggak mikirin makanan. Yang mereka lagi berduka. Kita yang mengikuti sunnah seharusnya bikinkan makanan buat tetangga yang kepaten. Kita memang nggak datang tahlilan. Tapi kita tetap melaksanakan sunnah. Ini loh, tunjukkan ke masyarakat. Ini loh sunnahnya. Ini loh sunnahnya kita bikin makanan, kirim ke orang. Tunjukkan ke orang-orang. Supaya mereka tahu, kita ini juga bermasyarakat. Kita ini juga suka sama tetangga kita. Tapi dalam urusan ini mungkin kita nggak mau ikut. Tapi urusan berbuat baik, ini sunnahnya. Kita bikin makan ke, kita bikin makanan untuk yang lagi berduka. Kemudian selain nggak berduka, yang nggak berduka juga, Rasul mengatakan tentang urusan tetangga apa kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Dhar atau Abu Darda saya lupa Ida tabakhta maraqatan fa'akthir maa Kalau kau lagi masa bikin kuah, banyakin kuahnya. Untuk apa? Fata'ah jiranaka. Bagikan ke tetanggamu. Apakah kita yang sunnah ini sudah melaksanakan sunnah yang ini? Kadang-kadang tidak. Kita langsung menjauh dari masyarakat. Oke, masyarakat salah, mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu sama sunnah. Tapi kita yang tahu, tunjukkan ini loh sunnah. Kita bikinin makanan ke tetangga kita. Mereka kan biasanya selamatan-selamatan saja. Kita jangan. Sunnahnya kita kalau punya rezeki kita bikin makanan kita kasihin tetangga. Undang tetangga kita ke rumah kita bukan untuk kajian, untuk makan aja. Supaya tahu kita ini baik sama mereka gitu loh. Sunnah kita ingin mencintakan kepada mereka sunnah dan itu butuh pengorbanan. Aku kalau ada kembali saya katakan kalau ada yang salah itu dari saya. Dan astagfirullah atas segala kesalahan itu kalau ada yang benar itu dari Allah dan semoga Allah SWT menjadikan kajian ini bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan yang hadir di sini.